Dan marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, innal anbiya innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham melainkan mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian tersebut, barang siapa yang mengambil ilmu yang disampaikan oleh Nabi, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya manusia terbaik setelah para nabi dan rasul adalah para ulama. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini bahwasanya ulama yang hakiki adalah mereka yang benar-benar memperhatikan ilmu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui wahyunya yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama merekalah yang menyambut penuh Seruan Allah Subhanahu wa taala menyambut penuh seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghafal ilmu, menghafal wahyu Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencatatnya, kemudian menyebarkan ke generasi setelah mereka. Ini sebagai bentuk sambutan mereka terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum Amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima Allah wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam telah aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu kitabullah Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam Jamaah rahimani wa rahimakumullah dan banyak ulama yang kita ketahui banyak atau sedikit ulama yang telah kita ketahui bagaimana mereka mengindahkan syarat Allah Subhanahu wa taala bagaimana perhatian mereka terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah Muhyiddin Abu Zakaria bin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau adalah salah satu ulama yang sangat perhatian terhadap ilmu. Sangat perhatian terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam karya-karya beliau beliau cantumkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang beliau sampaikan bukan semata-mata muncul dari pemikiran pribadi melainkan bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di antara kitab yang beliau tulis adalah kitab Al-Arba'un An-Nawawi. Kitab kecil yang terdapat padanya 40 lebih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang beliau bawakan setelah hadis yang pertama adalah hadis Jibril. Disilahkan oleh para ulama disebut hadis Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum idza tala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawdi syar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad Ketika kita duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari tiba-tiba muncul seseorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Fasnada rukbatahi ila rukbatahi la yura li atharu safar yang tidak terlihat bekas perjalanan. Wala ya'rifu minna ahadun, tidak ada seorang pun di antara kita yang mengenal orang tersebut. Fasnada rukbatahi ila rukbatahi lalu orang tersebut menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a ala fakhidhaihi dan orang tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya atau dalam riwayat yang lain meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam lalu orang tersebut berkata, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian beribadah haji ke Baitullah Al-Haram jika engkau mampu untuk melakukannya. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa Orang tersebut berkata, "Engkau benar." Maka kami kami pun merasa heran. Dia bertanya dan dia pun membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa 'anil iman. Lalu orang tersebut berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang keimanan." Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman adalah engkau beriman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir dan kau beriman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruknya. Dan seterusnya dari pertanyaan-pertanyaan malaikat, pertanyaan-pertanyaan orang tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hadis ketika Umar bin Khattab terdiam sejenak beberapa saat karena bertanya-tanya siapakah orang yang datang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ini adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Di antara faedah hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq al rahimahullahu taala, beliau menyatakan هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة و والشريعة وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشع ومتشعبة منه Kata Imam Ibnu Daqiq rahimahullah. Ini ada ini merupakan hadis yang agung. Karena mencakup semua amalan baik yang zahir maupun yang batin. Dan semua ilmu syariat kembali kepada hadis ini dan juga bercabang dari hadis ini ilmu-ilmu syariat karena kandungan yang terdapat di dalam hadis tersebut. Jamaah rahimani rahimakumullah. Di antara faedah yang disampaikan oleh para ulama yang pertama bahwasanya terdapat adab dari adab penuntut ilmu. Adab seorang murid kepada gurunya, baik adab dengan lisannya, adab dengan perkataannya ataupun perbuatannya dia tampakkan adab di hadapan gurunya. Sebagaimana yang dijelaskan atau yang diperlihatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Beliau mendatangi Nabi dengan keadaan yang terbaik, dengan pakaian yang rapih, mendekat kepada gurunya, tidak menjauh, tidak berpenampilan dengan penampilan yang jelek, melainkan dengan penampilan sebaik mungkin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat di antaranya malaikat Jibril alaihissalam untuk menampakkan dirinya dengan wujud manusia. Allah Subhanahu wa taala izinkan malaikat Jibril menampakkan dirinya dengan wujud manusia sebagaimana yang terdapat dalam hadis tersebut dan juga sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat Jibril pada orang-orang orang-orang soleh terdahulu kepada para nabi terdahulu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faidah dari hadis ini bahwasanya seharusnya bagi seseorang untuk bersaksi untuk asyhadah, syahadatan bilisanhi muqinan biha biqalbihi persaksian dengan lisannya dia ucapkan dengan lisannya kalimat la ilaha illallah kalimat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian pelajaran dari hadis ini bahasanya tidaklah sempurna keislaman seseorang sampai dia bersaksi terhadap Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ya rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari faedah hadis tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dua persaksian untuk satu rukun. Menggabungkan dua persaksian untuk satu rukun, yaitu persaksian La ilaha illallah. La ma'budah haqqun illallah. Yang maknanya la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persaksian anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua persaksian ini dalam satu rukun yaitu rukun Islam. Dikarenakan semua ibadah tidak akan sempurna, tidak akan diterima kecuali terpenuhi dua syahadat ini, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan ini merupakan kandungan dari la ilaha illallah. Kemudian ibadah tidak akan diterima, tidak akan sah kecuali, dengan al-mutaba'ah, mengikuti bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu dan itu merupakan kandungan dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan hanya dialah yang berhak untuk diibadahi. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'unahu min dunihi wal batil. Dialah Allah yang al-haq yang berhak untuk diibadahi dan apa saja yang diibadahi, apa saja yang diseru dari selain Allah, maka itu adalah batil. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian pelajaran atau faidah dari hadis yang kita baca tadi bahwasanya la yatimul is, la yatimu islamul mar'i illa biqamatis salah bahwasanya tidak sempurna, tidak sah Islam seseorang kecuali dengan melaksanakan sholat, kecuali dengan menegakkan sholat. Dan tentu saja sebagaimana ulama kita menjelaskan, pelaksanaan sholat dengan benar sesuai dengan bimbingan rasul alaihi salatu wasalam. Jangan sampai kita termasuk orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun yang mereka lupa dari salatnya Ulama tafsir mengatakan di antaranya Imam Atha bin Dinar beliau mengatakan sahun an waqtiha an waqtiha awal awwal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Lalai di sini adalah lalai dari waktunya yang pertama mereka akhirkan mereka selalu mengakhirkannya atau kebanyakan solat dia akhirkan wa an adaiha bi syurutiha wa arkaniha atau lalai dari syarat dari rukun dan syaratnya tidak terpenuhi rukun dan syaratnya wa an wa anil khusyu fiha wa tadabburi ataupun lalai dari kekhusyuan solatnya tidak khusyuk tidak tadabur terhadap makna-makna atau bacaan-bacaan yang terdapat di dalam solat jamaah rahimani wa rahimakumullah maka terkait solat ini perlu kita perhatikan perlu kita ingat selalu firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika penghuni neraka ditanya ma salakakum fi kenapa kalian masuk ke dalam neraka Saqar. Qalu lam minal musallin. Penghuni neraka mengatakan, kami dulu tidak sholat ketika di dunia. Dan juga ayat kedua yang perlu kita ingat adalah sebagaimana yang tadi kita bacakan, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum ang salatihim sahun. Yang mereka lalai dalam sholatnya. Maka jamaah rahimani wa rahmakumullah mulai saat ini dan seterusnya kita berusaha menjaga solat kita menjaga kualitas solat kita kita laksanakan solat kita tepat waktu kita perhatikan syarat dan rukunnya mulai dari takbiratul ihram ruku sujudnya sampai selesai solat kita perhatikan solat kita kekhusyuan kita agar benar-benar berkualitas agar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pelajaran lain dari hadis tersebut bahwasanya rukun iman ada enam rukun. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul, hari akhir dan beriman kepada qada dan qadar. Dan pelajaran dari hadis tersebut bahwasanya rukun yang paling agung, rukun yang paling besar di antara rukun iman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Ulama kita menjelaskan terkait definisi keimanan. Dan ini perlu kita ketahui. Ta'rif atau definisi keimanan menurut ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan diantaranya Al-iman iqrarun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil isyan. Iman adalah ikrar, mengikrarkan dengan lisan, kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian kita yakini dengan hati kita, kemudian kita amalkan dengan anggota badan kita. Kita praktekkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yazidu bitta'ah, keimanan bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan-kemaksiatan. Ini definisi keimanan yang harus kita pegang selalu. Jangan sampai kita termakan oleh berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan terkait definisi keimanan karena di sana ada yang menyatakan iman cukup hanya dengan meyakini tidak perlu amalan. Ini merupakan penyimpangan di dalam akidah, penyimpangan di dalam keimanan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah terakhir yang ingin kita sampaikan di sini bahwasanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup al-imanu bi wujudihi. Beriman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah wujud ada bukti adanya Allah Subhanahu wa taala segala alam semesta ini semua makhluk yang ada di alam semesta ini tidak mungkin makhluk yang ada di alam semesta ini ada begitu saja sebagaimana meja yang kita lihat sebagaimana jam yang kita lihat tidak mungkin ada dengan sendirinya tidak mungkin bisa membuat dirinya sendiri melainkan ada pembuatnya apalagi apalagi alam semesta yang begitu menakjubkan pasti ada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala dan ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keimanan terkait iman kepada Allah Subhanahu wa taala al-imanu bi rububiyatih. Iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengimani segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta harus kita imani dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemilik, tidak ada pengatur melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cakupan iman kepada Allah adalah al-iman bi uluhiyatih. Beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita tujuannya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cakupan iman kepada Allah adalah Isbatu ma asbatahullah min asma'i wa sifatih menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa cakupan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang disampaikan terutama terkait keimanan kepada Allah tidak ada kekeliruan tidak ada kesalahpahaman di antara kaum muslimin dikarenakan ada sebagian kaum muslimin yang menuduh bahwasanya pembagian tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat itu sama persis dengan pembagian trinitas maka tuduhan ini sangat tidak terbukti tuduhan ini dilandasi oleh kebodohan, dilandasi oleh hawa nafsu karena sangat bertolak belakang antara trinitas dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat yang dijelaskan oleh para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, memberikan taufik hidayah untuk kita mau menghadiri majelis ilmu karena dengan majelis ilmu keimanan kita keislaman kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.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 أكبر